Beliau menerangkan bahwa namimah itu merusak masyarakat persis seperti sihir. Karena di antara sihir itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah bisa merusak hubungan suami istri. Nah, namimah mempunyai sifat seperti sihir. Dengan namimah rusak keharmonisan uh, antara si A dengan si B dalam masyarakat disebabkan karena namimah. Kalau saya nggak bilang-bilang bahwa si A itu begini, begini, begini, si B nggak marah, si B nggak sakit hati. Gitu. Berhubung saya bilang <clears throat> si A begini, begini, begini, si B jadi marah, jadi emosi. Gara-gara apa? Gara-gara saya yang namimah. Maka namimah sangat dibenci. Karena dalam Islam, menurut beliau, uh, apa yang menyebabkan rusaknya keharmonisan hubungan antara sesama muslim dilarang. Beliau mencontohkan Nabi melarang melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain dan sudah diiakan, sudah diterima. Gitu. Nabi melarang pula kita membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan penjual sudah mengiyakan. Karena ini akan terjadi e, kerusakan, marah, benci. Adapun e, lamaran tersebut belum diterima, belum ada jawaban atau tawaran tersebut belum diiyakan, ini boleh mengambil dalil dari tiga sahabat yang melamar, melamar seorang wanita sekaligus. Artinya e, Muawiyah melamar, melamar Abu Jaham melamar, e, Usamah bin Zaid melamar. E, si wanita tersebut belum ada jawaban. Ini boleh. Tentu tiga sahabat itu melamar wanita tersebut tidak bersamaan dalam hari yang sama, menit yang sama, detik yang sama, tentu tidak. Ya, berarti uh, Muawiyah dulu misalnya, kemudian disusul Abu Jam, disusul eh, Usama bin Zaid, uh, ini boleh. Ya, kalau tidak boleh, tentu Nabi tidak akan memberikan jawaban. Ya, maka lelang uh, dalam Islam hukumnya halal, karena kan belum ada jawaban. Ya. Saya punya barang nih, barang ini langka. Oh, jarang ada. Ya, siapa yang mau? Gitu. Nunjuk jari, saya mau. Berani berapa? Satu juta. Barangkali ada yang lain, berani lebih? Saya berani, 1,5. Ada lagi yang lain? Saya berani, 2 juta. Dan seterusnya, ini boleh. Tapi kalau saya udah bilang, ya, 2 juta, saya terima. Ya, selesai. Tidak boleh ada yang mengatakan saya berani 3 juta. Ah, nggak boleh. Kalau sudah ada jawaban dari pemilik barang, penjual, maka tidak boleh ada yang menawar lagi. Kalau si wanita itu sudah menerima lamaran, maka tidak boleh ada yang melamar lagi. Ya, ini dibawakan oleh beliau untuk memperkuat eh, bahwa hubungan masyarakat kaum muslimin jangan sampai dirusak oleh hal-hal seperti namimah. Kita lanjutkan. Walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minal bayani lasihran. Sungguh, di antara bayan itu sihir. Sungguh, di antara bayan itu sihir. Apa yang dimaksud? Mari kita lihat syarah dari beliau. Ya. Apakah seluruh bayan? Bayan itu kan keterangan. Bayan itu ucapan. Saya ngomong seperti ini berarti bayan. Saya ngomong sama warung, tolong bikinin saya teh manis. Eh, ini bayan. Bayan itu menerangkan apa maksud seseorang bayan. Ya. Ketika kita e, mengeluarkan maksud dan itu dengan ucapan itu bayan. Kalau dengan isyarat itu bukan. Ya. Saya bisu misalnya nggak bisa ngomong, saya ingin teh manis, kemudian saya memberikan isyarat, ah, ini bukan. Mengambil dalil dari firman Allah, Allamahul bayan. Allah me mengajarkan kepada manusia al-bayan. Yang dimaksud bahasa lisan. Ya. Sebab kalau bahasa tubuh ini tidak menyihir. Umumnya yang menyihir bahasa lisan. Nanti akan diterangkan lebih lanjut sihir yang dimaksud seluruhnya apa sebagian. Ya, karena min di sini bisa berarti lil tab'id bisa berarti uh, lil jins artinya dari kalimat ini bisa dimaknai dua makna ya kalau min itu lil sebagian maka artinya begini sesungguhnya sebagian dari bayan itu ada yang menyihir. Gitu. Kalau min di sini bimakna litab'id. Tapi kalau min di sini diartikan lil jinsi maka artinya sungguh yang namanya bayan itu semuanya adalah sihir. Mana di antara dua makna ini yang akrab lissawab, yang lebih dekat kepada kebenaran, mari kita ikuti uh, syarah dari beliau. Ya, karena kita bukan ulama, kita bukan mustahid, uh, kita cukup tiba dengan seorang ulama. Kecuali bagi tolabatul ilm yang memang mampu untuk mentarci, tentu tidak ada larangan. Bagi kita yang bukan siapa-siapa, mengikuti pendapat seorang ulama jauh lebih selamat daripada pendapat kita sendiri. Ya. Mari kita lihat. Qauluhu inna minal bayan. Ucapan inna minal bayan. Sesungguhnya di antara bayan. Atau sesungguhnya bayan itu. Ada dua makna. Inna harfu tauki Kebiasaan beliau diawali beliau mengawali syarah dengan keterangan bahasa nahwu. Inna ini huruf tauhid Inna, anna, uh, li, kana ini harfu tauhid huruf penguat. Ya, diartikan dengan sesungguhnya atau sungguh. Barangkali hanya ada hanya ada itu dalam bahasa kita. Nggak ada yang lain. Ya, sungguh atau sesungguhnya. Apalagi nggak ada. Kalau bahasa Arab banyak ya inna, anna, li, ya nanti ada susunan gitu. Ada kod, Artinya sungguh semua. Nah, ini kayanya bahasa Arab. <clears throat> Yunsibul isma wa yarfa'ul khabar. Yang sobul isma wa yarfa'ul khabar yang bisa memansubkan isim dan memarfukkan khabar ya jadi kalimat untuk yang belajar bahasa Arab tentu tahu itu terdiri dari fiil fa'il kalau jumlah filia atau mubtada dan khabar kalau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab jumlah ada dua kadang fi'liyah kadang ismiyah kadang fiil dulu kadang isim dulu. Ya, dalam bahasa kita tidak ada. Ya. Maka diterjemahkan Muhammad datang. Ya, itu jumlah ismiyah. Kalau filia datang Muhammad. Gitu. Ya, enggak ada istilahnya kan di kita. Kadang-kadang Muhammad datang, kadang-kadang datang Muhammad. Ya, Allah berfirman, berfirman Allah nggak ada istilahnya. ada dalam bahasa Arab ada ismiya dan fi'liyah. Nah, ini ismiya, isim dulu. Ya, terdiri isimnya disebut muttada Uh, kemudian khabar. Ada fi'il, harus ada fa'il, ada mubtada, harus ada khabar. Nah, kalau ada inna di depannya, maka mubtada hilang. Mubtada tidak disebut mubtada lagi, tapi disebut isim inna. Ya. Allahu akbar. Ya. Ditambah inna. Allahu akbar. Allah mubtada, akbar khabar. Ditambah inna, maka Allah sudah bukan mubtada lagi, tapi isim inna. Isim inna. Ya. Nah, inna ini tugasnya memansubkan isim. Jadi isim uh, Allahu Akbar. Kalau ada ina, innallaha. Innallaha, bukan Allahu lagi. Inna Allaha, bukan Allahu lagi. Karena isim ina harus mansub. Ya, tugas ina kan memansubkan isim dan memarfukkan khabar. Berbeda atau kebalikannya kana. Kalau kana memarfukkan isim, memansubkan khabar. Kana Allahu ghafuran. Tidak boleh ghafurun. Kana Allahu sami'an. Tidak boleh sami'un ini saya kira mesur bagi antum yang belajar bahasa Arab. Wa min yuhtamalu an takuna litab'id. Min dimungkinkan, bisa dimungkinkan ada kemungkinan dia litab'id seperti tadi. Tab'id dari kata ba'd sebagian. Ya. Yeah. Wa yuhtamalu an takuna li bayanil jins. Dan dimungkinkan pula itu menerangkan jenis. Berarti ada dua kemungkinan min di sini. Ya. Terjemahannya sulit apa dari dari atau di antara sesungguhnya di antara bayan itu ada yang sihir kalau yang jenis sesungguhnya semua jenis bayan itu sihir ya maka e, menterjemahkan bahasa Arab apalagi Al-Qur'an lafat per lafat tidak mungkin bisa dipahami dan itu keliru dan tidak boleh tidak boleh menterjemahkan lafat per lafat nggak mungkin bisa coba ini lafat per lafat bagaimana mau menterjemahkan ya maka terjemah bukan lafat per lafat kalimat per kalimat maksud per maksud Karena tujuan terjemah itu apa? Agar bisa difahami. Ya. Tujuan terjemah itu agar bisa difahami, dimengerti, bukan memindahkan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Ya, berapa banyak orang yang membaca terjemahan dan dia tidak paham. Ya. فعلى الأول يكون المعنى إن بعض البيان سحر wa laisa Kalau mengikuti makna yang pertama, apa yang pertama tadi? Apa yang pertama tadi? Min artinya sebagian, litab'id. Maka artinya sungguh sebagian bayan itu, pidato itu, keterangan itu sihir. Sebagiannya lagi bukan sihir. Itu maksudnya. Kalau min di sini diartikan litabai sebagian. Wa ala thani yakunul ma'na inna jinsal bayani kulluhu sihrun. Makna kedua adalah uh, jenis. Maka jika dimaknai dengan makna kedua, maka maksudnya sungguh yang namanya jenis bayan semuanya sihir. Yang namanya pidato, semuanya sihir. Gitu. Lalu yang mana yang lebih kuat? Uh, mari kita lanjutkan keterangan beliau. Qauluhu la sihran lit litaukid. Eh, ini taukid lagi. Ya. lit litaukid. Ini taukid lagi. Ya, karena taukid penguat dalam bahasa kita hanya satu sesungguhnya atau sungguh dalam bahasa Arab banyak sekali. Wasihran isim ina Ya. Dibalik di sini ya. Sesungguhnya inna uh, sihronnya itu di depan ya. Uh, isim ina, inanya ini di belakang. Wal bayan, apa yang dimaksud dengan al bayan? Huwa al fasahatu wal balagha. Kefasihan dan balagha. Balagha keindahan ucapan, kefasihan berbicara. Ini yang dimaksud dengan bayan secara khusus. Secara umum tadi, setiap kita berbicara itu bayan. Ya. Setiap kita mengucapkan apa maksud kita, itu namanya bayan. Secara umum. Secara khusus, al-fasaha wal balago. Kefasihan berbicara. Balago. Gaya bicara. Yang bisa memukau para pendengarnya. Ya, ini secara khusus. Wa min ni'matillahi 'alal insan. Ini salah satu nikmat Allah untuk manusia ini. Ya. Coba kalau manusia itu dibikin seperti binatang. Ya. Binatang yang namanya kucing sama semua ngeong. Ya. Yang namanya uh, sapi sama semua suaranya seperti itu. Ya. Adapun manusia beda. Manusia berbeda. Ada yang fasih, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ngomong susah difahami, ini ngomong apa orang ya? Ada yang nggak bisa ngomong, gitu ya? Ini hebatnya manusia. Ini nikmat Allah kepada manusia berbicara. Dan kita menikmati kan? Orang terpukau dan menikmati pidatonya oh, Bung Karno misalnya. Ini nikmat. Sihir. Gitu. Jelas sihir itu. Nah, nanti akan dibahas sihir yang bagaimana kan gitu. Apakah sihir ini tercela semuanya? Ya, berarti Rasulullah oh, berbicara, para sahabat menangis. Ya, menangis, oh, menetes air mata kami, gemetar hati kami mendengar Nabi bersabda tentang akhirat. Berarti beliau menyihir dan itu buruk. Kufur ucapan ini. Ya, haram kita mengatakan Nabi telah menyihir dengan sihir yang batil. Maka, maka nanti beliau akan membahas apa yang dimaksud sihir di sini. Bahasa. Sebagaimana Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini, itu bahasa. Kaidah bahasa. Secara bahasa. Bukan secara syar'i. Secara syar'i Umar faham. Semua bid'ah sesat. Nggak ada bid'ah yang baik. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala dalam surat Rahman, "Khalaqal insan 'allamahul bayan." Allah telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia al-bayan. Ya. Wal bayanu naw'ani. Bayan ada dua. Bayan apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ucapan ada dua. Yang pertama, bayanun la buddha minhu. Bayan yang tidak boleh tidak harus ada. Seseorang secara umum punya, bisa. Wahada yashtariku fihi jami'un nas. Seluruh manusia berserikat dalam hal ini. Seluruh manusia bisa. Seluruh manusia melakukan. Tidak ada yang tidak melakukan. Kecuali yang bisu tadi. فكل إنسان إذا جاء قال إني جئت ketika seseorang lapar lalu dia mengatakan aku lapar ya bawakan makanan kemari ya, ini bayar wa idza atasa qala inni atastu wa hakadha ketika dia eh, haus lalu dia mengatakan aku haus tolong bawakan minum ke sini ini bayar menerangkan maksud yang ada di hati dengan cara e, lisan, dengan mengeluarkan lewat lisan. Ini yang pertama. Yang kedua, bayanun bima'nal fasahati tammah. Bayan ucapan yang bermakna kefasihan yang sempurna. Allati tusabbi al-uqula wa tughayyiru al-afkhara rasul sallallahu alaihi wasallam inna minal bayan lasiharan. Makna kedua yaitu kefasihan yang sempurna. Di mana dengan kefasihan berbicara ini dia bisa mempengaruhi akal orang, bisa mempengaruhi pikiran orang yang tadinya mau sodakoh lima ribu, begitu dengar dia pidato, langsung ditambah jadi 100 ribu misalnya. Ya, yang tadinya malas-malasan berangkat, begitu dia ngomong, uh, langsung semangat. Ini menyihir kan? Gitu. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, uh, diajak <clears throat> demo misalnya. Dia nggak mau, malas-malasan, Begitu dia orasi, begitu dia pidato, dia mau ikut demo. Ayo nah, ini sihir. Berarti ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung asarnya, tergantung pengaruhnya, tergantung akibatnya. min وعلى هذا ay تكون bayan, bahwa al bayan al kamil al الكامل huwa al الفصاحة siharon. dengan jenis yang kedua ini taulah kita bahwa min yang dimaksud lit-tab'id litab'id sebagian. Karena begitu yang pidato orang lain biasa-biasa saja. Ya, begitu yang pidato orang lain biasa-biasa saja. Enggak menyihir. Ah, berarti kuatlah uh, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa min yang dimaksud litab'id sebagian. Jadi hadis Nabi di atas yang tepat terjemahannya adalah sebagian pidato itu bisa menyihir. Sebagian lagi tidak. Dan itu terbukti kita saksikan sehari-hari. Ya. Yang tadinya ngantuk, mal, oh, capek, ya. Dari malam, dia mulai salat subuh, habis subuh nggak sempet tidur, oh, terus waktu duha, begitu salat Jumat, Pantuk sekali. Ya. Pertama duduk di masjid, ngantuk. Begitu dia khutbah, tersihir, hilang ngantuknya. Ya, akhirnya sihir. Ya, begitu Jumat depannya, ya, pagi sudah tidur, seger. Seger, salat Jumat, ya, seger. Begitu dia yang khutbah, orang lain yang khutbah, bikin ngantuk. Ya, ini tidak menyihir. Gitu, karena nggak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, taulah kita bahwa uh, bayan uh, min yang dimaksud litab'id. Jadi sekali lagi terjemahan yang tepat dari hadis Nabi tadi di antara bayan pidato ceramah ada yang menyihir, ada yang tidak. Amma idza ja'alna al-bayan bima'na al-fasahati faqat sarat min libayanil jinsi apabila kita jadikan bayan yang dimaksud adalah fasaha, ya, kefasihan berbicara, bayan yang dimaksud adalah kefasihan bicara, maka jelas bahwa min di atas artinya jenis. Ya, ini hanya beda ucapan saja. Ya. Yang namanya bayan semuanya sihir. Sama dengan yang tadi. Karena apa? Bayan yang dimaksud itu ceramah yang fasih Gitu. Pidato yang balir Ceramah yang hebat. Itu baru namanya bayan. Adapun sekedar yang pertama tadi, saya lapar, saya haus, ini itu, itu bukan bayan. Ya, berarti sama saja maksudnya. Ya. Sama dengan orang mengatakan bahwa bin hasanah itu ada. Ya. Yang masalah dunia. Gitu. Bid'ah hasanah itu seperti karpet, seperti uh, eh, loudspeaker, ya, naik haji, naik pes pakai pesawat, bukan pakai unta, kuda seperti Nabi. Ya, kalau itu yang dimaksud ya sama saja. Karena menurut pengertian kita bahwa itu bukan bid'ah. Karena bid'ah adalah ibadahnya, solatnya, hajinya, azannya, bukan karpetnya, pesawatnya, pengeras suaranya. Gitu. wa wajhu kaunil bayan sihran annahu ya'khudhu bilubbis sami' fayusarrifuhu au yu'tifuhu dikatakan bayan itu sihir karena apa karena bisa mempengaruhi pendengarnya jamaahnya mustamiknya bisa dibelokkan kemana maunya dia ya maka ini yang dimaksud bahwa uh, bayan itu sihir. Wa sami'u Kadang-kadang para pendengar menyangka bahwa batil itu hak. Ya. Tahlilan itu hak, maulid itu hak. Ya, nuju bulanan itu hak. Karena apa? Tersihir oleh ucapan si penceramah ini. Ya, likuwati ta'thiril mutakallim Karena yang berbicara itu hebat, bisa mempengaruhi. Fain sorifu ilaihi, lalu dia terkena subhat itu yang batil disangka hak. ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا karena saking kuatnya si penceramah ini, maka apa yang dia pidatokan yang berupa kebatilan, dia bila bid'ah, dia bila syirik, tapi ucapannya fasih. Gitu. Maka dia bisa menipu para pendengarnya, para jamaahnya. Ya, tentu yang tidak berilmu. Yang yang yang belum dibentengi dengan sunnah. وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق لفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باtil sebaliknya fasih sekali dia uh, menjelek-jelekkan yang hak gitu menjelek-jelekkan tentang jenggot menjelek-jelekkan tentang ta'addud menjelek-jelekkan tentang e, tidak isbal dan seterusnya dengan bahasa yang fasik Para pendengarnya, para mustami'nya juga bisa tersihir. Ya, tentu ini sihir yang buruk. وهذا من جنس السحر الذي يسمونه والصرف ini jenis sihir yang telah dibahas oleh beliau sebelum ini dengan istilah al-ataf was-sa'f. Artinya memalingkan manusia, mempengaruhi manusia. Ya, ada kalanya e, naik, ada kalanya turun, ada kalanya ke kiri, ada kalanya ke kanan. Wal bayanu yuksalu bihi atfun wa sarfun. Fal bayanu fil haqiqati bi ma'nal fasa'a. Oleh karena itu secara hakikat bahwa bayan yang dimaksud adalah fasaha. Kefasihan berbicara. Wala syakka annaha taf'alu fi'la sihri. Eh, tidak tidak diragukan lagi bahwa ini uh, seperti sihir. Ya. Sihir yang sudah dibahas orang nggak suka entah bagaimana jadi suka. Ya, nggak mau beli, entah ada kekuatan dari mana, tiba-tiba pengen beli. Gitu. Atau sebaliknya, pengen beli, entah ada kekuatan dari mana, e, sampai depan tokonya itu jadi nggak mau beli, dia batalkan. Ini kan ada. Seperti ini kan ada. nah, <coughs> dalam hal ini, uh, Ibnu Qayyim mengatakan, uh, hadithuha as-sihru al-halal, ya. Ada jenis sihir yang halal. Ya, ada jenis sihir yang halal bahkan baik seperti contoh pertama tadi. nggak mau sodakoh begitu tersihir dengan ucapan dia lalu sodakoh Ini kan sihir pula dan ini baik kan? Baik. Iya. Asal dengan dengan jangan dengan cerita-cerita bohong, rekayasa tentu haram. Dakwah itu mulia, dengan cara bohong jadi tidak mulia. Siapa yang menanggung kebohongan itu dia. Gitu. Bagaimana jamaahnya yang akhirnya jadi dermawan gara-gara dengar pidato dia berpahala, nggak masalah. Walaupun dibohongi. Gitu. Karena kan sodakoh itu baik. Walaupun dia sodakoh gara-gara dibohongi. Gitu. Nah, ini makna dari sabda Nabi alaihi wasallam eh, bahwa Islam ini kadang-kadang kuat birojulil fajir dengan orang fajir. Ya, ini beliau sabdakan ketika ada seseorang yang berperang membela Islam, dia membunuh banyak orang-orang kafir, tapi dia sendiri akhirnya mati dalam keadaan bunuh diri. Ya. Islam kan kuat. Dengan dia orang-orang kafir pada mati. Tapi dia sendiri Akhirnya mati bunuh diri. Ah, lalu Nabi bersabda seperti itu. Kadang-kadang agama ini jadi kuat oleh orang fajir. Seperti tadi. Dia ceramah ke sana kemari dengan ceramah itu kaum muslimin bersodakoh, sholat berjamaah, ini itu kan jadi kuat. Dia sendiri berbohong. Dan dia menanggung kebohongannya itu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tentu kita tidak eh, mau jadi seperti itu. وقوله إن من البيان لسحرا وهل هذا على سبيل سبيل الذم أو على سبيل المدح Ucapan Nabi bahwa sebagian bayan itu sihir, ini sebetulnya mencela apa memuji? Tercela apa terpuji? Bayan di sini tercela apa terpuji? Au bayani waqi' sumayanduru ila atharihi uh, ini dilihat asarnya. Dilihat asarnya, dilihat pengaruhnya. Gitu. Al-jawab al-akhiru huwa al-murad. Uh, yang akhir itu yang dimaksud. Ya. Maksudnya bisa terpuji, bisa tercela, tergantung akibat dari bayan itu. Dengan bayan yang menggebu-gebu, akhirnya orang-orang oh, berdemo. Ah, buruk. Dengan bayan yang menggebu-gebu, akhirnya orang para sholat berjamaah. Ah, ini baik. Ya. Fal bayanu min haitsu huwa bayanun la yumdahu alaihi wa la yudhammu. Semata-mata bayan semata-mata pidato ceramah ini tidak terpuji juga tidak tercela. Artinya mubah saja. Ya. Walakin yanzuru ila asarihi akan tetapi dilihat dari asarnya, bekasnya, pengaruhnya, akibatnya fal maqsudu minhu. Ini maksudnya. Fa in kana al maqsudu minha raddal haq wa isbatal batil fahuwa madmum. Kalau maksudnya itu adalah menolak kebenaran, membela kebatilan, berarti ini tercela. Kan banyak kan pidato-pidato, ceramah-ceramah yang membela kebatilan, menyerang yang hak, banyak sekali. Kita dengar, kita saksikan hari ini. Ya, di televisi, di radio, di koran-koran. Ya, orang-orang berceramah, berpidato dan tujuannya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang batil dibela, yang hak diserang. Berarti ini tercela. Li'annahu istimalun li ni'matillah fi maksiatihi. Karena ini berarti menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Bayan itu kan nikmat Allah. Dia diberi nikmat oleh Allah, apa fasih berbicara. Ya. Orang-orang masih berpikir cari bahasa yang bagus, ya. Oh, menulis, direncanakan menulis. Dia tanpa menulis, mengalir saja. Seperti Bung Karno itu ya. Ini kan nikmat dari Allah. Coba kalau Bung Karno berbicara tentang sunnah Nabi, berbicara tentang hak dan batil sesuai dengan Al-Quran dan sunnah luar biasa. Berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang yang akan Eh, mengikuti sunnah misalnya. Ya, kon nikmat seperti yang dipakai oleh al-Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i kalau berbicara seolah-olah uh, menyihir manusia. Ya, tidak semua ulama seperti itu. Tidak tidak semua ulama seperti itu. Ya. Antum pernah dengar ceramahnya Syekh bin Bas misalnya? Ya, Eh, atau syah-syah yang lain, isinya hak, ya. Tapi biasa datang, ya. Eh, orang yang enggak uh, ini yang ngantuk. Ya. Ya, kan tidak semua ulama sunnah ucapannya bisa menyihir kan? Gitu. Uh, bandingkan dengan siapa itu yang menulis la tahzan siapa? Ait, Ait Al-Qarni. Luar biasa ucapan ya luar biasa dihadiri ribuan anak-anak muda ucapannya menyihir ya nah, berarti bukan hanya milik ahli sunnah ahli bid'ah juga punya apa bayan yang sihir itu semuanya itu dari Allah wa in kana al maqsudu minhu isbatul haq wa ibtalul batil fahuwa mamdu. Kalau maksud dari bayan itu untuk membela yang hak, menyerang yang batil, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, tentu ini terpuji, fahuwa mamdu. Wa idza kana al-bayanu yusta'malu fi ta'atillah wa fi da'wati ila Allah, fahuwa khairun min al Kalau bayan itu dipakai untuk taat kepada Allah, untuk berdakwah Allah, maka ini lebih baik daripada diam. Lebih baik daripada tidak berbicara. Ya. Dan sebaliknya, apabila bayan itu dipakai untuk membela yang batil, menyerang yang hak, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang bid'ah dia bilang sunnah, yang sunnah dia bilang bid'ah, maka lebih baik diam daripada bayan, daripada bicara ya nah, dari sini antum bersyukur antum nggak bisa ngomong antum tidak bisa ceramah tidak bisa dakwah tapi antum lebih baik daripada yang dakwah kenapa yang dakwah batil itu lebih baik dia ya maka tidak semua diam itu nggak dapat apa-apa lebih baik daripada bicara tetapi penuh kebatilan lebih baik diam ya Wal bayanu min haitsu huwa la syakka annahu ni'mah ولهذا امتن الله به على الإنسان فقال تعالى علمه البيان secara umum sekali lagi bahwa bayan itu adalah nikmat Allah maka Allah sengaja mengajarkan al-bayan kepada manusia. Kita tidak boleh mengatakan yang ngajarin saya kan ibu saya. yang ngajarin saya ngomongkan ayah saya, bukan Allah langsung. Ucapan seperti ini tidak boleh. Ya. Kan yang ngajarin saya bisa bikin uh, pesawat dosen saya, guru saya, bukan Allah langsung. Ucapan ini tidak boleh. Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan. Bahasa ini semuanya yang mengajarkan Allah. Kan awal manusia kan satu, kemudian jadi dua, Adam dan Hawa, tentu dengan satu bahasa. Adam dengan Hawa itu bicara pakai bahasa apa? Satu bahasa. Ya. Sebagian mengatakan Arab, tapi wallahu alam tentang uh, eh, kesayangannya. Ya, kenapa jadi ada Inggris, ada Prancis, ada Jepang, ada ini, ada itu? Ini Allah yang mengajarkan. Dan jauh sekali kan perbedaannya antara bahasa Arab dengan bahasa Jepang itu jauh sekali kan. Padahal tadinya dari satu bahasa. Ini kalau bukan karena Allah mustahil. Kalau bukan Allah yang mengajarkan, mustahil. Yang terakhir, wajhu munasabatil hadis lil bab. Uh, hubungan antara hadis dengan bab ini. Ya. Karena kita tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu betul-betul jeli antara membawakan ayat, hadis dengan judul. Sebagaimana Imam Bukhari. Ya. Yang kita nggak kepikir, Imam Bukhari kepikir ya seperti uh, barangkali kita bertanya-tanya ya Bukhari membawakan bab mulai salat malam tapi hadis pertama yang dibawakan tentang siwa kan nggak ada hubungannya itu kan nggak kepikir oleh kita apa hubungannya siwa dengan kiamulai gitu barangkali kita tergesa-gesa ini Bukhari ngantuk kali ya bikin bab ya masuk siwa nah nggak tahu bahwa yang pertama kali sunnah dilakukan ketika akan kiamulail adalah membersihkan mulut, gigi, siwa, bersikat gigi. Kalau kita sekarang, ya, karena siwa yang dimaksud adalah tujuan, bukan zatnya. Maka mau pakai kayu arok, mau pakai sikat gigi, yang penting membersihkan gigi, mulut. Ya. Bab lain misalnya bolehnya solat di depannya ada api. Ini bukan berarti menyembah api seperti majusi. Hadis yang dibawakan oleh beliau, solat uh, eh, kusuf, solat gerhana. Kan sebenarnya nggak nyambung kan? Apa hubungannya ini? Bolehnya solat di depan kita ada api. Itu bukan berarti menyembah api seperti majusi. Dalil yang beliau bawakan, solat kusuf. Apa ada hubungannya? Ketika Nabi sholat kusuf, di tengah-tengah sholat, beliau ditampakkan apa? Surga dan neraka. Neraka itu apa? Api. di depan beliau api. Ya, ini dipakai oleh Imam Al Bukhari bahwa boleh sholat di depan kita ada api. Bahkan ulama lain mengatakan e, patung apa ya yang biasa disembah orang. Ya, Ah, dalam hal ini yang tidak ada apa yang yang Bukhari sendiri ya, bukan ulama, api, menghususkan api. Gitu. Ah, begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini mencengangkan gitu. Judul-judul yang dibawakan, kemudian ayatnya, kemudian hadisnya, ini luar biasa. Ya, maka nanti akan kita dapati judul yang dibawakan oleh beliau ayat, judulnya ayat. Dan sesuai dengan apa dari maksud beliau membawakan judul ini. Salah satunya ini. Al-muallifu kana hakiman fi ta'birihi bitarjama. Beliau hakim, hakim yang dimaksud ali ya. Pas di dalam membuat ta'bir dalam judulnya. Ya, di dalam membawakan judul. Karena kan membuat judul itu kan nggak sembarangan. Nggak kayak kita kan asal-asalan bikin judul, yang penting ada judul. Ya, Eh, tidak. Haitsu qal bab bayani syai'im min anwa'is sihar. Di mana beliau dalam hal ini mengatakan bab menerangkan tentang uh, sesuatu di antara macam-macam sihir. Ya. Walam yahkum 'alaiha bisyai' anna minha ma huwa uh, syirkun wa minha ma huwa min kaba'iriz dzunub wa minha duna dzalik wa minha ma huwa jaizun ala hasbi ma yuqsadu bihi wa ala hasbi ta'thirihi wa atharihi. Karena di antara sihir itu ada yang syirik. Di antara sihir itu ada dosa besar. Di antara sihir itu dosa kecil. Di antara sihir itu boleh. Bahkan bagus. Maka luar biasa judul yang dibawakan oleh beliau bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. Bab menerangkan tentang macam-macam sihir. Maka sihir yang ada ternyata bisa syirik, bisa dosa besar, bisa dosa kecil, bisa halal, bahkan baik. Ya, secara bahasa. Wallahu a'lam. Iya, barangkali hanya ini. Kita tidak uh, soal jawab ya, barangkali di antara antum banyak yang berpuasa belum berbuka.